Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa melanjutkan pelajaran kita yaitu pelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang marfuatul asma yaitu keadaan dirofakannya isim-isim maka pada kesempatan kali ini dan beberapa kesempatan ke depan kita akan membahas tentang kelompok yang lain yaitu mansubatul asma, yaitu keadaan dinasobkannya isim-isim. Baik ikhwati fillah bahwasanya mansubatul asma ini ya dia terdiri dari beberapa kelompok ya. Kelompok mansubatul asma dapat kita lihat bahwasanya dia terbagi menjadi 12 ya kita akan rinci satu persatu insya Allah. Yang pertama adalah maf'ul bi, yang kedua adalah maf'ul fi, yang ketiga adalah maf'ul li ajli, yang keempat adalah maf'ul mutlak, yang kelima adalah maf'ul ma'ah, yang keenam adalah al-hal, yang ketujuh adalah tamyid, yang kedelapan adalah mustasna, yang kesembilan adalah khobar kana, yang ke-10 adalah isim inna, yang ke-11 adalah munada, yang ke-12 adalah at-tawabi. Baik, pada kesempatan kali ini lebih khusus kita akan membahas tentang kelompok yang pertama yaitu maf'ul bih. Uh, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa itu maf'ul bih? Maka dapat kita katakan secara sederhana bahwasanya maf'ul bih adalah isim yang menjadi objek dari pelaku. Ya, kami ulang bahwasanya maf'ul bih adalah isim yang menjadi objek dari pelaku. Sehingga apabila kita menemukan dalam suatu kalimat ada objek, maka dia adalah sebagai maf'ul bih dan nantinya dia adalah nasab ya karena termasuk dalam kelompok mansubatul asma. Untuk lebih mengetahui tentang pembahasan ini kita akan ambilkan contoh sederhana di sini. Misalnya kita buat kalimat kataba atau libu adarsa, ya, kataba atau libu adarsa. Sesuai itu telah menulis pelajaran. Di sini kita melihat bahwasanya di sana ada pelaku ya, sebagaimana telah kita pelajari bahwasanya pelaku yaitu fa'il yaitu marfu ya dalam pembahasan marfuatul asma ya sehingga kita baca kata kataba atau libu ya, dia marco Kemudian kata selanjutnya adalah adarsa Nah, kenapa adarsa dia mansub? Ya, karena dia merupakan objek dari pelaku, ya, objek dari pelaku, ya. Sehingga adarsa dia kita i'rab dengan nasab, ya, sehingga dia mansub, sehingga berbunyi adarsa dengan ciri yaitu apa? fat fathah, ya kataba atau talibu Adarsa, Sehingga Adarsa dia mansub karena dia termasuk dari maf'ul bih atau objek dari pelaku. Contoh yang lain misalnya untuk lebih memahami permasalahan ini kita ambilkan contoh syaribat Maryamu al-labana ya. Maryam telah minum susu. Di sini pelakunya adalah Maryam, ya, sehingga dia marfu. Adapun objeknya, adapun objeknya adalah al-laban, yaitu susu. Sehingga kita i'rab dengan nasab karena dia adalah maf'ul atau objek sehingga dia kita tandai dengan fathah ya syaribat Maryamu al-labana. Ya, kenapa kalau misalnya dikatakan kenapa al-laban dibaca mansub? Kita jawab karena dia adalah sebagai maf'ul bih, dia sebagai objek. Baik, itu merupakan penjelasan singkat dari maf'ul bih.